Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di hadis atau bab yang ke-11 tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-11 tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor ke-75. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Bismillah, an-na'lu al-hida'u wa huwa ma wuqiyat bihil qadam min al ardi. Wa qad 'aqada al-musannifu rahimahullahu hadhi tarjamah liyubayyina sifati na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fi lubsihi. Jadi sendal adalah alas kaki yang digunakan untuk melindungi telapak kaki dari tanah. Penulis membuat bab ini untuk menjelaskan bentuk sendal Nabi. Jadi hadis-hadis yang akan kita bahas menjelaskan tentang bentuk sendal Nabi, bagaimana bentuknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, petunjuk beliau dalam memakai sendal. Bagaimana ajaran Nabi ya tatkala kita memakai sendal. Jadi ada dua macam yang akan dijelaskan di hadis-hadis berikut yaitu tentang bentuk sandal Nabi dan yang kedua petunjuk beliau atau sunnah beliau dalam memakai sandal. Wa yaqalu fi hadzal bab ma sabaqa dzikruhu fi babil libas bi anna lil insani ay yalbasa ma syaa'a min al amaim wal qumus wal ardiyah wan ni'al ma lam yunha anhu syar'an fa inna ni'ala allati tulbasu fi kulli zamanin takhtalifu sifatuha wa hay'atuha bihasabi 'adatin nas wa ma'lufihim fal aslu fi kulli dhalik al ibahah hatta yarida dalil ala tahrimi syai'in minhu nah, kemudian kita teruskan dalam bab ini digunakan kaidah yang sudah disebutkan pada bab pakaian jadi hadis ini ya termasuk dari bab tentang pakaian karena sandal adalah sesuatu yang dipakai yang berada di di kaki. Boleh memakai pakaian apa saja yang dia mau. Baik berupa sorban. Sorban adalah bentuk atau keadaan yang dililitkan di kepala, kain yang dililitkan di kepala. Kemudian gamis, gaun atau jubah dan sandal. Dengan syarat tidak terlarang menurut syariat. Jadi kita bebas sana memakai apa aja. Jenis pakaian apa saja silahkan. Selama tidak dilarang oleh syariat. Sesungguhnya sandal yang dipakai oleh manusia berbeda-beda setiap zamannya. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Berbeda bentuknya dan cara memakainya. Tergantung pada kebiasaan dan adat istiadat manusia maka hukumnya maka hukum asal adalah mubah, boleh ya. Jadi boleh ya semakin apa zaman ke depan maka semakin canggih atau semakin ya berinovasi dari segi sendal. Maka tidak tidak mengapa karena segala sesuatu selain ibadah adalah boleh ya. Kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ini kaidah yang sangat penting bahwasanya segala sesuatu ya bukan terkait ibadah, maka hukum asalnya adalah boleh. Kita boleh berinovasi ya dan yang yang lainnya. Nah, seperti masalah sandal. Sandal kita dan sandal di zaman dulu mungkin berbeda ya. Ada yang dulu cuma kekangnya itu apa? cuma tali ya. Zaman sekarang bukan tali, ya seperti apa ya sendalnya. Jadi kayak itu nah, dimasukkan. Iya. Nanti kita akan mengupas bagaimana sendal yang ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, apakah termasuk sunnah kita mengikuti model atau gaya sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Setelah kita nanti membaca bentuk sandal Nabi apakah disunahkan kita memakai sama seperti sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya apa? Jawabannya ti, tidak. Dikarenakan beliau memakai sendal mengikuti adat istiadat setempat, ya. bukan menunjukkan masalah agama atau kesunahan. Ya. Hadis yang ke-75 berkata Imam Tirmidhi, Haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abu Dawud at toyalisi qala haddathana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik kaifa kana na'du Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahumā kibalan Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini syekh dari Imam Kutubus Sittah. Guru langsung dari Imam Kutubus Sittah, Muhammad bin Bashar. Kemudian haddatsana menceritakan kepada kami Abu Daud At-Toyalisi. Abu Dawud atau Yalisi bukan pengarang Sunan Abu Dawud. Ya, bukan Abu Dawud yang pengarang Sunan. Abu Dawud atau Yalisi, ya, ini juga beliau punya buku namanya Musnad. Musnad Abu Dawud atau Yalisi. Nama asli beliau Sulaiman bin Dawud. Bukan Sulaiman bin al as As-Sijistani itu pengarang Sunan Abi Dawud. Ya. Kemudian Eh, diceritakan di Sir Alamin Nubala ya, bagaimana kuatnya hafalan beliau. Sini disebutkan berkata Amir bin Ibrahim Al-Asbahani qala sami'tu Aba Dawud yaqul katabtu an alfi Sheikhin afwan. Bagaimana beliau mengumpulkan hadis ya, dengan banyaknya guru, dengan banyaknya guru. Nah, kata beliau Katabtu an alfi syaikhin. Saya menulis hadis ya dari seribu seribu syekh. Dari seribu seribu guru. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah suka rihlah dalam rangka mencari hadis. Dikenakan guru beliau sangat sangat banyak. Ada seribu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan menceritakan kepada kami Hammam, Hammam bin Yahya ya. Bukan pakai hak ya. Ini pentingnya kita memperjelas tatkala mengucapkan bahasa Arab. Kalau hammam beda dengan hammam. Kalau hammam kamar mandi artinya. Kalau hammam ngaran ulama <laughs> pakai ha hammam. Hammam bin Yahya. Ada lagi Hammam bin Munabbih. Ya beda. An Qatadah dari seorang tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qala beliau mengatakan qultu li Anas bin Malik, saya bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana sendal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian uh, Anas bin Malik menjawab, "Lahuma kibalan." Keduanya memiliki kibal. Nah, jadi apa itu kibal? Ya. Kibal adalah azimam wasair alladhi yuqad fihi asy-syi'su alladhi yakunu baina usbu'ai ar-rijli. Yang namanya kibal adalah tali sandal yang diapit oleh jari-jari kaki. Yang mengapit apa? Ibham, jempol, kemudian jari setelahnya. Ya sama seperti kita. Kalau kita memakai sandal jepit, maka yang mengapit apa? Jempol dan jari setelahnya. Jadi, nah ulun bawa sandal supaya biar tahu. Sangat ya. Sengaja mencari sandal. Nah, ini palah. Nah, ini namanya kibal. Yang mana kibal? Ini kibal, Pak. Nah, ini nah. Ini beda lagi namanya. Ini kibal. Ya, kelihatan lah. <laughs> Yang halus ini, ini namanya kibal. Ya, namanya kibal. Ini nanti beda lagi. Nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Jadi ini namanya kibal. Yang mengapit adalah apa? Jempol kaki dan jari setelahnya. Kemudian wahwa yusa'idu ala rohatil insan fil mashi wasabatil hida fil qadam. Nah, kegunaannya adalah sandal jenis ini membuat orang nyaman ketika berjalan, ya pasti nyaman karena ada kekaitnya, ya. Kemudian dan sandalnya juga menempel kuat di kaki. Ya, dikarenakan ada ada penjepitnya. Jadi hadis ini hadis sahih yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari. Intinya jenis sendal Nabi adalah dia kibal atau seperti sendal jepit ya, yang ada yang disebutkan tadi ya. Jadi <laughs> harus praktek. Nah, ini namanya kibal, Pak. Atau hizam. Kibal atau hizam bagian ininya. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis ke-76. Ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abu Kurayb Muhammad ibnul ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan masniyun shirakuhuma kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibnul Ala ya Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Waqi, Waqi Ibnul Jarrah ya. Gurunya dari Imam Syafi'i. Nah, Waqi' bin Jarrah ini punya guru namanya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi di antara murid Waqi' juga Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini Sufyan Ats-Tsauri sekaligus guru sekaligus murid. <laughs> ya, karena Waqi' punya hadis yang tidak dimiliki oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri sehingga guru tidak malu untuk mengambil hadis dari dari Waqi'. Ya. Ini biasa dari ulama zaman dulu itu biasa ya. Kalau murid punya hadis yang tidak ada di diri beliau, maka mengambil lagi kepada murid. Ya. Kemudian Sufyan As-Sauri mengambil dari Khalid Al-Hadza. Khalid di sini Khalid bin Mihran Al-Hadza. Kemudian dari Abdullah Ibnul Harith, ya salah seorang tabi'in. Anib bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala. Beliau mengatakan, "Kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan masniyun syiraquhuma. Sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang tali yang bercabang pada bagian depannya. Nah, jadi syirok ya. Ada kibalnya, tapi kibalnya bercabang. Ya, seperti ini. Ya. Ini namanya kibal. Ini namanya syirok. Bercabang tapi bentuknya walau alam, apakah kibalnya panjang kemudian baru syirok ya. Ini kan pendek. Allah alam kurang tahu. Intinya adalah dia memiliki kibal seperti ini, kemudian ada syirok yang bercabangnya seperti ini, seperti seperti ini ya. Apa maksud dari bercabang e, talinya? Ya. Yaitu bercabang pada syirok. Syirok itu adalah tali depan, tali permukaan sendal. Nah, ini tali permukaan sendal atau atau syirok ya. Maksudnya adalah bahwa sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tali yang dibuat bercabang dua, ya kayak sandal jepit ya, seperti itu. Jadi sama seperti yang kita pakai ya. Kemudian hadis ini ya, e, dinilai sahih oleh Al Hafidh Al Iraqi, kemudian disandarnya dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan disesuaikan oleh Syal Albani. Itu hadis yang yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, lu cepatkan saja. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad ibnu Mani, qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddatsana Isa ibnu Tuhman qala akhraja ilaina Anas ibnu Malik na'laini jardawaini lahuma qibalan. Qala Fahaddasani Sabit ba'du an Anas annahu makanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian kata Imam At-Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ahmad Abu Ahmad Az-Zubairi. Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Isa ibnu Tuhman. Qala beliau mengatakan Anas bin Malik pernah memperlihatkan kepada kami sepasang sepasang sandal yang polos dengan kedua talinya. Jadi ini ada tambahan bahwasanya tali kibal tadi polos. Dia ada yang polos, ada yang berbulu. Ada yang polos dan ada yang berbulu. Ini kemungkinan terbuat dari kulit ya, terbuat dari kulit. Jadi Nabi pernah memakai talinya itu polos, tidak ada bulunya. Dia berkata, setelah itu Sabit bercerita kepadaku dari Anas bahwa kedua sandal tersebut adalah sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Tabi'in saya pernah melihat Anas bin Malik memakai sandal yang mana sandalnya tidak ada bulunya atau polos di kibalnya tadi. Kemudian kata Sabit, Anas mengatakan sandal tersebut adalah sandal milik Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk jenis sandal juga adalah sandal beliau polos, tidak ada bulunya. Iya. Ini kita cepatkan saja. Kemudian, nah di sini uh, Isa bin Tohman mengatakan jarda waini. Kedua sandalnya adalah polos. Maksudnya la sya'ro alaihima. Tidak ada bulu di kibal tadi di talinya. Ya, tidak ada bulu yaitu polos. Kemudian Nah ini bagus di kata Syekh Abdul Razak belum bacakan. Fakana Anas radhiyallahu taala anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtafizan bihatainin na'laini indahu fi baitihi wa yanzurul ati fi akhir hadhihi tarjamah haula tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfasilah min badanihi kasy'ri awil mulamasah li badanihi kal hidha Kemudian kata Syekh Abdul Razak, Anas bin Malik adalah pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama berapa Pak? 10 10 tahun ya. Jadi bukan hanya sekedar membantu ya. Bahkan beliau banyak menghafal hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang keutamaan bagi orang yang bisa membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma membantu tapi menghafal hadis hadis beliau ya. Makanya beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi bukan cuma membantu, beliau mengambil faidah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Anas radhiyallahu taala anhu adalah pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau masih menyimpan sepasang sandal tersebut di rumahnya. Jadi disimpan oleh sahabat Anas bin Malik. Di akhir bab ini kata Syekh Abdul Razak akan disebutkan tentang mencari berkah dengan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas dari tubuhnya. Nanti ada berkaitan tentang hadis ini, boleh tidak? Jadi apa saja yang berkaitan dari Nabi seperti rambut beliau terlepas, apakah boleh diambil berkah? Atau sandal beliau, apakah boleh diambil berkah? Seperti rambutnya atau apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam kenakan seperti sandalnya, seperti sandal, seperti baju dan yang lain. Apakah boleh seseorang itu mengambil berkah dari ya bekas pakaian Nabi, rambut Nabi dan yang lainnya. Nanti disebutkan di hadis akhir bab ini, ya. Kita cepatkan saja. Hadis sekarang hadis ke-78. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari, qala haddatsana Ma'an قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية qala inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Ya. Kata Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ma'an. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Malik. Malik mengatakan menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Makburi dari Ubaid bin Jurayj bahwasanya beliau berkata kepada Abdullah bin Umar Aku melihatmu memakai sepasang sandal sibetiyah kata tabi'in ini kepada Abdullah bin Umar saya melihat kamu memakai sandal sibetiyah nanti dijelaskan apa makna sandal sibetiyah Ibnu Umar menjawab sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai sepasang sandal yang polos dan berwudu dengan tetap memakainya dan aku pun senang memakainya. Jadi Ibnu Umar memakai tersebut dikarenakan beliau pernah melihat jenis sandal ini pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka aku pun senang memakai sandal tersebut. Ya. Nah, kemudian apa makna sandal sibtiyah? yang dipakai oleh Ibnu Umar. Sandal sibtiyah adalah sandal yang terbuat dari sibetun. Sibetun maksudnya adalah kulit sapi yang sudah disamak. Samak itu dikeringkan malah. Jadi ada kulit sapi misalnya. Kemudian dia diproses supaya bisa dimanfaatkan, maka kulit tadi disamak. Jadi dikarik, dibuang bulu-bulunya, kemudian dijamur sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, Nabi pernah memakai sandal jenis seperti ini, terbuat dari kulit sapi yang disamak. Kenapa Abdullah bin Umar memakai jenis apa memakai sandal jenis ini? Dikarenakan Nabi pernah memakai sandal jenis ini. Maka beliau juga juga pakai, yaitu sandal sibtiyah, sandal yang terbuat dari kulit kulit sapi yang disamak. Iya. Zaman sekarang asalnya kada dapang lah. Kalau kulit asli itu jarang, mahal sintetis kebiasaannya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak yaitu kulit sapi yang sudah disamak karena bulu-bulunya sudah dihilangkan. Jadi dikarik, kemudian dikasih apa, kemudian baru dikeringkan atau dihilangkan. Maksudnya dihilangkan dengan cara diberi obat dalam proses penyamakannya. Jadi ada juga namanya samak ya di zaman Nabi, kemudian baru dihilangkan, baru dipakai. Sandal sibtiyah adalah sandal yang dibuat dari kulit sapi yang sudah disamak sehingga semua bulunya sudah sudah rontok sehingga kelihatan polos. Ya, sandalnya polos, tidak ada bulunya dan terbuat dari kulit sapi. Itu namanya sandal sibtiyah. Ya. Kemudian lanjut hadis yang berikutnya. Eh, masih ada satu lagi Afwan yang ketinggalan. Nah, kata di sini Ibnu Umar mengatakan, ya. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai sepasang sandal yang polos. Ini maksudnya adalah dari siptiyah. Jadi siptiyah itu adalah kulit sapi tapi dia polos, tidak ada bulunya. Karena sandal yang dibuat dari kulit hewan ternak kadang-kadang masih ada bulunya secara sempurna. Jadi terkadang sandal yang terbuat dari kulit binatang kalau tidak disamak pasti ada ada bulunya. Sehingga kalau dihilangkan dan dia terbuat dari kulit sapi, maka namanya sandal sibtiyah. Ada juga yang masih tersisa bulunya sedikit dan ada juga yang polos tanpa bulu sama sekali. Yang polos tanpa bulu sama sekali disebut jarda yaitu sibtiyah. Jadi ada nama lain, sandal jarda atau sandal Sibtiyah. Kemudian Abdullah mengatakan di sini dan berwudu dengan tetap memakainya. Jadi Nabi berwudu dengan tetap memakai sandal Sibtiyah tadi. Bisa jadi artinya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan tanpa melepas keduanya atau beliau berwudu kemudian baru memakai keduanya. Jadi bisa dua kondisi. Kata Syekh Abdul Razak, bisa beliau eh, berwudu dengan memakainya atau beliau berwudu. Kemudian setelah selesai berwudu baru beliau memakai sendal sendal tadi. Kemudian baru memakai keduanya dengan kondisi kedua kaki beliau basah bekas berwudu. Ini penafsiran dari Syekh Abdul Razak. Kemungkinan dua hal. Tatkala Ibnu Umar melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai sendal septiah tatkala berwudu. Maksudnya bisa Rasulullah SAW alaihi wasallam berwudu dengan memakai sendal atau bisa Rasul Shallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian baru memakai sendal sehingga kaki beliau terlihat terlihat basah. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan dan aku pun senang memakainya ya karena beliau melihat Nabi memakai sandal tersebut. Maksudnya adalah Abdullah bin Umar senang memakai sandal sabtiyah karena ia pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai sandal seperti seperti itu. Jadi sahabat Abdullah bin Umar termasuk salah satu sahabat ya yang suka dengan apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ya pernah kencing tatkala ingin haji di tempat kencingnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saking inginnya selalu mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut hadis ke-79. Ini ulun cepatkan saja, baik. Karena hadisnya banyak yang sama, yang mirip-mirip ya. Hadis yang ke-79 berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Abi bin an Shalih maulad Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana lina ali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kibalan. Hadis yang sama sebelumnya. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Abi Dzi'bin. Ibnu Abi Dzi'bin nama beliau adalah Abdurrahman Ibnu Abi Dzib. Abdurrahman Ibnu Abi Dzib. Dan beliau mempunyai kitab Al-Muwatta. Dan beliau juga memiliki kitab Al-Muwatta. Sama seperti Imam Malik. Tetapi kitab beliau Al-Muwatta yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Abi Dzib tidak sampai dengan kita. Hilang. Kitabnya hi, hilang. Jadi banyak kitab itu yang dikarang oleh para ulama itu hilang tidak sampai dengan dengan kita. Apalagi pernah terjadi perang salib ya. Perang salib yang mana tatkala mereka menguasai kota Irak itu buku-bukunya dibakar, Pusakanya, bukunya dibakar. Ada yang dibuang di di sungai ya, dibakar dan dibuang di sungai. Makanya ada yang nggak sampai dengan kita. Kadang kita melihat <clears throat> di apa? daftar pustaka ya. Ini disebutkan di kitab ini, dan kitabnya mafkut hilang. Kitabnya hilang, tidak ditemukan. Disebutkan oleh pengarang di kitab ini. Jadi beliau mengutip di suatu kitab. Nah, si imam ini mengatakan di kitab ini, tapi kitabnya mafkut hilang, tidak sampai dengan dengan kita. Ada lagi namanya Muwatta Imam Malik dan beliau kitabnya sampai dengan dengan kita ya. Kemudian dari Soleh Maulat Tauamah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sandal Rasulullah saw alaihi wasallam mempunyai dua tali. Maksudnya adalah dua tali kibal ya. Talinya yang tali yang yang satu tadi. Kalau itu pagat, kadang lagi digunakan kecuali disambung ya. Dulu kan kami bayi di pondok, saking kolernya nuka sandal. Sandal gapit ini kalau kada pagat hilang. Makanya kadang diciri ingaran, Pak. Eh. <laughs> Ciri ingaran diukir ya. Kadang foto kartun ya, karena bahari ketujuh kartun kemus. Jadi kadang sandal pagat ini, pagat lo ini ditambahi cok baju bawahnya, pasang ulang. <laughs> karena kan sayang ya, pagat ininya pagat putus, kemudian baru bawahnya dikasih cok baju. Karena kalau pakinnya pagat kenapa lagi kita pakai? Iya. Kibalnya pagat maka kita sambung dengan cok baju. Ya. Kan itu sempat viral ya dulu di media sosial. Sendal itu tulisannya bahasa Arab, mungkin kalian tahu. Tulisannya bahasa bahasa Arab. Sebelah kanan tulisannya yamin, sebelah kiri tulisannya shimal. Sehingga tatkala itu diposting di media sosial, orang abut dasar kurang ajar aja. Al-Qur'an diinjak. Padahal artinya apa? Artinya scan ini kanan, ini kiri tapi pakai bahasa Arab. Itu Pak eh. Kalau kita kada tahu bahasa Arab, wah ini menginjak Al-Qur'an, menginjak nama Allah. Padahal artinya adalah kanan, ini kiri, tapi pakai bahasa Arab. Pian kalau berada di Arab Saudi, itu mi itu komposisinya pakai bahasa Arab. Ini apa? pak? Al-Qur'an pulang ya padahal kada. Kan itu tulisan komposisi ini terbuat dari tepung bahasa Arab macam-macam. <laughs> itu kalau kita kurang paham bahasa Arabnya. Kadang salah paham, Pak. Itu abud pernah viral itu di media sosial. Itu baru aja jadi sandalnya tulisannya yamin sebelah kanan. Maksudnya kanan, kiri shimal artinya kiri. Itu diposting, maka sandal gapit pulang. Itu Masya Allah banyak orang membuli itu, banyak orang yang menghina macam-macam ya. Ini tukang orang yang punya sandal tidak beradab, menginjak Islam, menginjak Al-Qur'an. Padahal artinya adalah ini kanan, ini kiri, tapi pakai bahasa bahasa Arab. masalah paham sudah orang. <laughs> Dan nyebut takun lah ini maksudnya apa? kadang takut langsung memponis. Nah ini ya macam-macam sudah. Kemudian eh, hadis yang berikutnya hadis ke-80 ya, hadis yang ke-80 ya. Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Abu Ahmad <clears throat> qala haddatsana Sufyan anis Suddi qala haddatsani man sami'a Amr ibn yaqulu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Ahmad bercerita kepada kami, beliau mengatakan Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri. Karena Sufyan ada dua, ada Sufyan bin Uyainah dan Sufyan As-Sauri. Harus kita jelaskan. Sufyan bercerita kepada kami dari As-Suddi. Beliau mengatakan, seseorang yang mendengar hadis dari Amr bin Huraif bercerita kepadaku. Dia mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sepasang sandal makhsufah. Sandal makhsufah. Apa maksud perkataan Amr bin Huraif sandal makhsufah? Makhsufah artinya makhruzataini. Sandalnya berlubang. Sandalnya berlubang. Ulun bacakan. Khasaf atau makhsuf sandal artinya melubanginya. Sehingga setiap bagian dapat digabung dengan bagian lainnya. Jadi seperti ini berlubang. Ya sama seperti sandal jepit ya. Dia berlubang. Ini kan lubang. Sehingga satu sama lainnya ada tergabung atau terkait ya. Ini lubang, ini lubang, ini lubang ya. Bukan dijahit, bukan tanpa lubang tapi bukan dijahit ya tapi berlubang atau ditempelkan saja kada, tapi memang ber berlubang ya. Nah, bagaimana Rasulullah saw alaihi wasallam ya tatkala sandal beliau yang berlubang ini pagat. Nah, ini termasuk petunjuk Nabi saw alaihi wasallam Beliau melubangi sandal tersebut dengan tangan beliau sendiri sebagaimana riwayat yang tercantum dalam Al-Musnad Imam Ahmad. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingin merepotkan istri beliau. Kalau sandal Nabi pagat karena lubang tadi pagat, maka Rasul benarkan sendiri, perbaiki sendiri. Dikarenakan pemilik barang itu yang berhak untuk memperbaikinya, maka si pemilik barang juga bukan orang orang lain. Jadi kalau pian bisa membenarkan sendiri maka benarkan sendiri. Sama seperti mengangkat barang, maka pemilik barang itu berhak yang maka dia sendiri berhak untuk mengangkatnya. Kecuali pian kata kawan maka minta minta bantuan, bukan langsung menyuruh orang atau menyuruh istri. Seperti misalnya baju robek. Nabi pun tatkala baju beliau sobek maka beliau jahit sendiri. Ini kalau pian bisa. Kalau kada maka serahkan kepada orang lain. Karena pemilik barang itulah yang paling berhak dia untuk memperbaiki atau ya membenarkan barangnya. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanyakan, "Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih." Apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Ada yang bertakon, "Nabi itu kayak pegarang di rumah Sidin." Kemudian kata Aisyah, "Kama yasna'u ahadukum yakhsifu na'lahu wa yuraqqi'u thawbahu." Ya sama seperti sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian, yaitu Nabi melubangi atau mengikat sendalnya sendiri. Kalau misalnya rusak atau misalnya terlepas lubangnya maka beliau sendiri yang melakukan, bukan meminta bantuan kepada orang lain. Dan menambal bajunya sendiri. Ya. Itu termasuk uh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Nabi memakai atau membenarkan ya pakaian beliau, sandal beliau kalau kalau rusak. Bukan langsung menyerahkan kepada kepada istri. Ya, jadi Nabi saw itu bekerja di rumah sebagaimana kalian bekerja di rumah. Nabi membersihkan rumah ya. Nabi apa? menjahit bajunya sendiri, sendalnya sendiri ya. Tidak merepotkan istri beliau. Kalau kada bisa baru diserahkan kepada kepada istri. Ini termasuk petunjuk Nabi saw di dalam di dalam rumah. Beliau suka membantu pekerjaan istri beliau bacakan langsung dari penjelasan Syekh Abdul Razak. Dalam hadis di atas disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat tetap memakai sepasang sandalnya. Hal tersebut adalah sahih, benar berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik berupa sunnah kauliyah, perkataan beliau, artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya berwudu dengan memakai sandal. Maupun fi'liyah Nabi mempraktekkan sendiri wudu dengan memakai sendal. Dan masalah tersebut tidaklah menjadi polemik atau masalah ketika lantai masjid berupa tanah atau pasir. Kalau kita di sini wudu langsung memakai sandal, nanti riget anunya. Riget apanya? Semennya atau lantainya. Zaman dulu masih terbuat dari dari tanah ya, dari dari jadi kalaupun basah sandal tersebut kena wudu maka tidak mengapa karena lantai masjid terbuat dari dari tanah. Nah, dulu pun di zaman Nabi pernah terjadi yang lebih dari ini ya. Ada seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid, di dalam masjid. Ya. Itu sahabat sudah ingin memberikan perhitungan ya, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari solusi. Ambil banyu, kemudian siramkan di atasnya apa? kencing tadi ya. Karena masjidnya masih terbuat dari dari tanah, langsung disiramkan di atasnya. Kada pian menabuk tadi, kemudian disingkirkan kada. Jadi cukup suci seandainya kita siramkan di atasnya air di kencing tadi. Kalau apa lantainya terbuat dari dari tanah. Tapi kalau seperti ini kawa <laughs> kalau di karpet kawa langsung pian siramkan tapi dihilangkan dulu paling paling nyaman sudah langsung ke ke laundry. <laughs> selesai yang sudah ya. Akan tetapi ketika masjid-masjid sekarang secara umum dihampiri dihampari permadani perbadani yang mahal, maka hendaknya setiap orang yang masuk masjid agar melepas sandalnya. Kita katakan bahwa Sholat memakai sendal adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala masjid-masjid sekarang itu terbuat lantainya dari permadani ya, dari lantai sehingga kalau ada orang yang datang tiba-tiba langsung memakai sandal, maka ini dapat mengotori mas masjid. Kita bisa mengamalkan di mana? Di rumah. Pian bisa memakai sandal salat tatkala berada di rumah. Ya. Maka hendaknya setiap orang yang masuk masjid agar melepas sandalnya dengan tujuan untuk menjaga kebersihan karpet dan permadani. Dan juga untuk menghindari terganggunya orang yang sholat dikarenakan karpetnya kotor oleh kotoran-kotoran yang menempel di, lapak, di telapak sandal. Dikarenakan untuk ya jangan sampai orang terganggu dengan kita membawa sandal. Seandainya pun sandalnya bagus, hanyar, kita memakai sandal di sini kada mengotori, tetap kita kada enak dengan orang orang di samping. Nah, pasti dia memakai sandal timbul fitnah pulang ya, Afan jar orang kada bersandal sedih sandal timbul fit fitnah ya. Jadi bisa kita amalkan di di rumah. Dan juga untuk menghindari terganggunya orang yang sholat dikarenakan karpetnya kotor oleh kotoran-kotoran yang menempel di telapak sandal. Meskipun kotoran-kotoran tersebut hukumnya adalah suci, tetap kita wajib menjaga kebersihan kebersihan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa hadis kita ambil? Satu dua tiga empat lima enam tujuh ya. Masih ada beberapa lagi ya. Ada tujuh hadis yang kita bisa ambil di pertemuan kali ini. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah masih kita di hadis-hadis berikutnya masih tentang sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun ulang. Intinya adalah sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang telah lewat dia memiliki kibal. Kibal adalah ulun <laughs> Kibal itu ini. Jadi kibal itu namanya ini. Nah, ini namanya kibal. Kemudian atau hizam ya, kibal atau hizam pengekangnya. Kemudian ada namanya syirok. Syirok itu ya ini. Yang bercabang sambung ke ke kibal. Kemudian jenis sandal Nabi kata Ibnu Umar juga adalah berlubang. Ya lubang seperti ini kan berlubang. Nah, ber, tidak menempel atau dijahit tapi memang berlubang. Nah, kalau lubangnya lupas, lepas ya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam langsung perbaiki, perbaiki sendiri bukan dibantu oleh orang lain. Nah, ini hadis yang bisa kita ambil dari uh, bab sandal Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis lagi insyaallah di, di pertemuan berikutnya kita akan sambung Allah alam bisawab. Ini yang bisa ulang sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam khilaf ulun mohon maaf dan semoga ini ya menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan semoga kecintaan kita ya dibarengi dengan selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.